BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Ampun ayat temunggung. saya sama sekali tidak rela Ayat Temenggung berlaku semena-mena pada orang yang tidak bersalah. Awas kamu. Kalau masih berdiri di situ, salahmu sendiri. Ampun, ayat Temenggung. Saya bukan sekedar bermaksud membela si Belendung. Saya hanya ingin mohon dia mendapatkan perlakuan yang adil. Janganlah dia jatuh hukuman yang tidak adil, lagi. Tutup mulutmu. Jangan ikut campur urusan ini kamu, Jatmiko. Asmara di tengah bencana sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Aku ini seorang tumenggung, Jatmiko. Aku seorang panglima perang. Aku biasa bertindak keras kepada siapa saja, asal untuk menjunjung tinggi martabat negeri Mataram. Cukup, Jatmiko. Tidak usah di... Asmara di tengah bencana sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Secepat kilat, Tumenggung Jayang Logo mencabut keris pusakanya yang bernama Kiai Dik Joyo. Pamor Kris berkelap mengerikan kena terpaan cahaya lampu minyak di luar kerangkeng. Penunggu bahu Sosro dan Bekal Manyuro terkejut dan mereka segera berdiri menjauh. Demikian pula Niko. Sementara Belendung masih mengkeret ketakutan sambil mendesis-desis menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Hei, eh, buka telingamu lebar-lebar keparat, dengar kata-kataku. Kalau kamu masih juga keras kepala, <laughs> tidak mau mengakui perbuatanmu, menyangkal kejahatanmu, <clears throat> ujung keris ini akan segera merobek jantungmu. Tunggu Duh, mohon ampun. Hamba jangan dibunuh, sih, Hamba masih ingin hidup. Kalau kamu masih ingin hidup, ingin diampuni, segera akui perbuatanmu. Akui bahwa kamu memang rampok, penjahat jalanan, musuh negara, sampah masyarakat. <laughs> Ampun, Gusti. Ampun. Bagaimana hamba harus mengakui sebagai rampok? Kalau kenyataannya hamba bukan rampok. Eh, tanahlah. Parah. Pergilah kau ke neraka sekarang juga. Ya. Jangan, ayah. saya. Jarpiko, lepaskan tanganmu. Jangan, Ayah Anda Temenggung. Jangan. Saya mohon, jangan lakukan itu, Ayah. Mengapa kamu menghalang-halangi aku? Orang seperti Belendung harus segera dilenyapkan dari muka bumi. Sakit mataku melihat dia duduk meringkuk seperti itu. Minta dikasihani, sementara hatinya tetap jahat. Ayah, sabar ayah, sabar. Tenangkan dulu hati ayah Temenggung. Tenangkan dulu. Dia itu rampok. Kamu tidak perlu membelanya. Dia musuh negara, penyakit masyarakat. Dia harus dibuang ke tempat yang paling jauh dari muka bumi ini. Eh, sudahlah, minggir kamu dan Mingkok. ayah Temenggung. Saya mohon jangan lakukan itu. Saya mohon pengampunan untuk si Belendung. Apa katamu? Hmm? Pengampunan untuk orang seperti ini. Huh? Eh? Tidak. Ayahanda, dia tidak bersalah. Hmm. dia sebenarnya orang baik-baik. Saya sudah bicara banyak dengan dia, Ayahanda. Dia sudah menceritakan sejarah kehidupannya. Dia orang yang sangat menderita, Ayah. Dia butuh pertolongan. Pertolongan apa? Hmm? Orang semacam itu tidak perlu ditolong. Tidak perlu menolong anjing kejepit, tahu nggak? Ah. Kalau kita tolong, kita lengah dia akan menggigit. Namanya juga anjing. Sudah, Jatmiko. Jangan kamu berdiri di situ. Ampun, Ayah Temenggung. Saya sama sekali tidak rela. Ayah Temenggung berlaku semena-mena pada orang yang tidak bersalah. Awas kamu. Kalau masih berdiri di situ, salahmu sendiri. Ampun, Ayah Temenggung. Saya bukan sekedar bermaksud membela si Belendung. Saya hanya ingin mohon dia mendapatkan perlakuan yang adil Janganlah jatuh hukuman yang tidak adil lagi. Tutup mulutmu! Jangan ikut campur dengan ini, Jatmiko. Merah padam wajah Tumenggung cayong lawo. Dia tidak senang apa yang baru saja disampaikan Jatmiko putranya. Dia tidak senang dan bahkan tersinggung karena dituduh telah berlaku tidak adil pada Belenggu. Apanya yang tidak adil? Aku kurang adil bagaimana? Di mana-mana yang namanya rampok itu harus dihukum berat kalau perlu dibinasakan. Kamu tidak usah bicara tentang keadilan, Jatmiko. Kamu belum tahu apa itu keadilan. Membunuh seorang penjahat untuk keamanan, untuk melindungi rasa aman masyarakat luas, itu dapat dibenarkan. Itu sesuai dengan azas keadilan, Oh, Tapi orang ini bukan penjahat, ayah temanku. Dia berada di tengah-tengah kawanan rampok yang sedang mencegat perjalananku dari Pajang ke Mataram. Apa namanya orang seperti itu kalau bukan penjahat? Huh? Kamu jangan macam-macam, Jatmiko. Duh, Ayah Temenggung. Hmm. Saya hanya tidak ingin melihat Ayah terlibat dalam kekejaman. Aku ini seorang Tumenggung, Jatmiko. Aku seorang panglima perang. Aku biasa bertindak keras kepada siapa saja, asal untuk menjunjung tinggi martabat negeri Mataram. Cukup, Jatmiko. Tidak usah dipanjang lebarkan. Perkara orang ini selesai. Penewu Bau Sosro dan kamu Demang Turonggo Marto. Inji Gusti. Jaga baik-baik rampok keparat ini. Jangan sampai terlepas. Besok pagi setelah aku berangkat ke Istana Mata, penggal kepalanya. Gelendung sekarang kembali sendirian. Dia meringkuk di pojok kerangkeng sambil mendesis-desis kesakitan. Dia merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Dan pada saat itulah dia ingat kedua orang tuanya. Ingat bapaknya yang sudah tua dan boknya yang sudah tiada. <laughs> Pak, No. Lihat mengandung anakmu ini. Kok kebangetan lelakonku, Bu? Sungguh malah nasibku. Sungguh nelangsa. Sungguh sial nasib cipletung. Aku merasa tidak punya salah apa-apa. Tapi mengapa harus mendapat perlakuan seperti ini? Sekasar ini. ini ini. Gusti Tumenggung itu bagaimana? Kan sudah ku jelaskan semuanya. Tapi mengapa beliau masih juga belum mengerti? Belum juga mau percaya. Oh, Pak. tolonglah anakmu ini si pelindung ini. Pada siapa lagi aku harus mengadu? Kepada siapa aku harus minta pertolongan? Kalau tidak kepada kalian berdua, Pak, mohon. Sendirian, Belendung meratapi nasibnya yang malang hanya ditemani angin mendesah, menggoyang dahan-dahan pepohonan, serta serangga malam bernyanyi di sudut-sudut halaman yang gelap, segelap nasib belendung yang besok pagi harus menjalani hukuman matinya. Tak henti-hentinya, Belendung meminta pertolongan kepada bapak maupun arwah mboknya. Tak henti-hentinya, dia menyesali nasibnya yang begitu sial. Tapi harapannya itu rupanya harus kandas di tengah jalan. Harapan yang sia-sia. Karena Tumenggung Jayang Logo sudah membuat keputusan. Dan keputusan itu sepertinya tidak bisa dirubah-rubah lagi. Belendung benar-benar sudah putus asa. Dia pasrah. Dia merasa letih. Dan dia ingin istirahat barang sejenak. Pada saat itulah dia terlelap. Semula dia tidak melihat apa-apa, hanya tabir mimpi yang gelap. Tapi lama-kelamaan, tabir mimpi itu terkuak perlahan-lahan. Dan setitik cahaya muncul di kejauhan sana. Cahaya itu menerangi sebuah pohon sederhana di desa Jatisari. Belendung ingat, pondok itulah tempat di mana dia dilahirkan ke muka bumi. Dan di depan pondok, di sebuah balai bambu yang sederhana, dia melihat seorang wanita desa setengah tua tengah duduk sendirian. Belendung gembira sekali. Buru-buru dia menghampiri mboknya dan berlutut di depan wanita desa itu. Bawalah aku. Ajaklah aku bersama si simu. Belum sudah tidak tahan lagi hidup seperti ini. Ada apa anakku Ger? Kok datang-datang nangis sesegukan? Ada apa toh? Sejak kecil, aku kan anak yang penuh bertombol. Aku tidak pernah membantah perkataan orang tua. Aku selalu mengikuti nasihat-nasihat Bapak dan Simbo. Aku tidak pernah nyolong kepunyaan orang. Tidak pernah berkelahi dengan teman. Tidak pernah bertengkar dengan siapa saja. Aku selalu berusaha hidup dengan baik sesuai dengan pitutur Bapak dan Simbo. Tapi mengapa? Aku dituduh menjadi penjahat, Mok. Menjadi rampok. Kapan aku belajar merampok? Siapa yang menuduhmu penjahat? Siapa orangnya Berdung? Gusti temuku. Terus siapa itu bekal menyuruh? Aku tidak tahu lagi siapa nama mereka, Bu. Pokoknya semua menganggapku penjahat dan penjahat harus dihukum mati. Besok aku akan menjalani hukuman mati, Bu. Anakku Blendu, anaknya Bapak dan Simbo. Serahkan semuanya pada Gusti Allah. Nasib manusia bukan di tangan siapa-siapa, melainkan di tangan Gusti Allah. Dan Gusti Allah Maha Tahu, Maha Adil serta bijaksana. Kalau memang kamu salah, pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Tapi kalau kamu di pihak yang benar, maka kamu akan selamat, Ger. Tapi, Bu, Gusti Tumenggung sudah memutuskan bahwa besok aku akan dihukum mati. Kepalaku mau dipenggal. Kalau nanti aku mati, jemput aku ya, Bu. Aku takut berjalan sendirian. Ya. Jemput aku, Bu. Ah, Blendung, Blendung. Kamu sudah besar. Masa begitu saja harus dijemput? Jalan sendiri. Kamu laki-laki. Mana tajimu? Mana parumu? Wanita desa setengah tua yang tak lain adalah perwujudan boknya si belendung itu memungut kain selendang mengibas-ibaskan ke arah muka si belendung. Bu, jangan bu. Bau tengi, bu, bau tengi. Jangan bu, bau, bau tengik, bau tengi, bu. Makanya aku baru saja mimpi ketemu Bu. Apa ya artinya mimpiku tadi? Mimpi baik atau mimpi buruk? Tidak usah dipikirkan. Benar kata Simbo. Lebih baik pasrah. Serahkan semuanya pada Gusti Allah. Malam semakin larut. Para abdi sudah tak ada lagi yang berkeliaran di halaman. Mereka masuk ke ruangan bilik masing-masing. Tapi di ruangan pendopo, masih tampak Ki Menggu, Nyai Tumenggung, dan Jat Miko duduk bersama-sama sambil membicarakan persoalan lendu. Sepertinya Miko berusaha meyakinkan ayah dan ibunya bahwa Belendung bukanlah rampok yang sesungguhnya. Karena itu, ia pantas mendapat pengampunan. Saya mohon pengertian ayah temenggung. Saya tidak sampai hati melihat orang itu. Kalau harus menjalani hukuman mati, sungguh ayah. Saya tahu persis dia tidak bersalah. Dia orang baik-baik. Barangkali dia hanyalah seorang warga desa biasa yang lugu, bodoh, dan celaka nasibnya. Dan saya sebagai manusia lumrah, atas dasar pri kemanusiaan, saya berusaha mengetuk hati ayahanda Tumenggung. Ampunilah sebelendung. Ampunilah orang desa itu. Saya benar-benar menaruh rasa iba kepadanya. Ah. Tadi Sewaktu menceritakan kehidupan perkawinannya dan nasibnya yang sial, dia sampai berurai air mata. Kamu ini bagaimana, Jatmiko? Apa untungnya membela orang seperti si belendung? Belum tentu dia mampu membalas budi baikmu. Kalau memang nanti akhirnya dia selamat dari hukuman. Hah, sudah. Jangan pikirkan orang seperti itu. Rugi sendiri kamu. Iya, Nger Jatmiko. Kenapa kamu tidak memikirkan yang lain saja? Misalnya soal pendidikanmu, supaya nanti kamu bisa makan menjadi seorang tumenggung anom. Nah, akhirnya kamu bisa menggantikan kedudukan ayahmu sendiri, Top. Maaf, Kanjeng Ibu. Benar apa yang menjadi saran ataupun usul Kanjeng Ibu. Tapi saya tidak bisa tinggal diam. Melihat ada seorang manusia yang tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi harus menanggung hukuman yang sangat berat. Hmm. Kalau begitu, ya sudah toh Kakang Tumenggung. Luluskan saja permintaannya. Apa susahnya toh memberi pengampunan? Yang penting anakmu tidak kecewa hatinya. Hmm. Sikapmu itu tidak benar, Nyai. Loh? Kamu selalu memanjakan anak. Habis bagaimana toh Kakang Tumenggung? Anak laki-laki satu-satunya kok tidak dimanjakan. Apa nantinya tidak menyesal seumur hidup? Lagi pula permintaan Jatmiko kan tidak aneh-aneh, toh? Hmm. Sebenarnya, aku tetap pada pendirianku. Orang seperti Belendung tidak bisa dipercaya. Kalau menurut pendapatku, dia harus ditindak keras sesuai hukum yang berlaku. Tapi kamu benar juga, Nyai. Jadmiko memang anak laki-laki kita satu-satunya. Ah, uh, Jadmiko. Iya, ya. Kalau aku membebaskan si Blendung, memberi pengampunan si Blendung, itu semata-mata hanya karena kamu, Le. Ah, jadi, ayah temanku mengampuni si Blendung? Jangan mendesakku begitu. Aku tidak senang. Malam ini aku akan merenungkannya dulu. Besok pagi baru akan kuputuskan. Sekarang ayo Nyai. Ah. Aku mau istirahat. Sinje, monggo, monggo Kakang Tumenggung. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pendengar sekalian, demikianlah seri kedua Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Temenggung Jayang Logo, Rifki sebagai Belendung, Nanang sebagai Denmas Jatmiko, Siska sebagai Nyai Temenggung, Neni sebagai Simbol, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya?

Seperti roda yang terus berputar